Kita masih dalam awal kitab ya usul atau kitab i'tiqad a'immatul hadis beliau rahimallahu mengatakan i'lamu rahimanallahu wa iyyakum ketahuilah semoga Allah merahmati kita semuanya anna madhhab ahli hadis ahli sunnati wal jamaah al iqraru billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli sesungguhnya madhab ahli hadis ahli sunnah wal jamaah yaitu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya dan kepada para rasul-rasulnya. Ini sudah saya sampaikan, ini adalah asal pondasi dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu enam rukun iman. Yang disebutkan pertama kali di sini adalah empat rukun iman sesuai dengan yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Jibril antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi sudah kita jelaskan makna iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab. Ya, sekarang kita akan membahas al-iman birrusul, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu untuk memudahkan kita memahaminya. Syekh Muhammad bin Salih Thimin rahimahullah menyampaikan ada empat kandungan iman kepada para rasul. Ya, seperti yang lalu-lalu Iman kepada Allah ada empat kandungannya, yaitu mengimani wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada para mereka juga demikian, ada empat kandungannya. Siapa yang menyebutkan? Nah, murajaah ya. Kalau dah gitu lupa. Iman kepada malaikat ada empat kandungannya. Iman kepada wujud Allah. Nama-nama malaikat sifat-sifat malaikat dan nah tugas-tugas para malaikat iman kepada kutub di kitab-kitab Allah juga ada empat apa saja itu eh, ya meyakini bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitabnya dan itu semua adalah kalam Allah yang kedua mengemani nama-nama kitab-kitab tersebut secara global maupun terperinci yang ketiga ya mengimani kabar berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut tentunya sebelum dirubah. Dan yang keempat, me, ya, megang teguh hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut dan sudah kita sampaikan semuanya telah terhapus dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kemudian iman kepada Rasul kurang lebih sama dengan iman kepada Al-Kutub. Ada empat kandungannya. Yang pertama, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyampaikan di dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya dia telah mengutus para rasul-rasulnya. Allah mengatakan misalnya wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin ya tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari para nabi dan para rasul Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum ke Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku maka sembahlah aku Walakat ba'asna fi kulli ummat rasulan an ibudullah wastanibut taghut dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruannya an ibudullah sembahlah Allah saja dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kana nasu ummatan wahida. Dahulu manusia umat yang satu. Fa ba'asallahu nabiyyina mubashshirina wa mundirin. Ya, kata Allah taala, dahulu manusia umat yang satu. Kemudian kata para ulama faktalafu, mereka pun berselisih dalam masalah apa? Dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah. Ya, kata Imam Ibnu Tabari dalam tafsir beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana baina Adam wa Nuh asyatu qurun, kan wala tauhid." Dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad ya selang waktu antara kedua nabi tersebut. Eh, mereka alat tauhid, semuanya di atas tauhid. Eh, tidak ada yang berbuat syirik mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maksiat ada, pembunuhan yang dilakukan oleh dua anak Adam yang dikenal dengan Habil wa Qabil meskipun itu nama-nama yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Itu hanya dari cerita Bani Israel yang tidak bisa kita benarkan cukup kita menggunakan istilah Al-Qur'an watlu alaihim naba'a ibnai adam bil haq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka ya itu Bani Israel kepada orang Yahud ya khususnya tentang kisah kedua anak Adam ya dalam Al-Qur'an disebutkan ibnai Adam tidak disebutkan namanya Habil dan Qabil Eh, sekali lagi itu penamaan bukan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW maka tidak perlu kita membenarkan menetapkannya cukup kita mengatakan dua anak Adam yang satunya eh, ya merupakan orang yang diterima sedekahnya yang kedua tidak kemudian yang kedua tadi mengatakan saat tulanak aku akan membunuhmu ini kemaksiatan dosa maksiat pembunuhan ada antara Nabi Adam dan Nabi Nuh namun tidak ada yang berbuat syirik tidak ada yang menyembah ya pohon keramat, kuburan keramat ya yang menyembah ya mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kata Abdul bin Abbas ya kan wala tauhid ya ketika itu mereka masih dalam keadaan bertauhid. Maka pada zaman Nabi Nuh alaihissalam itu baru muncul namanya kesyirikan. Allah abadikan dalam Al-Quran tentang kisah kesyirikan tersebut Eh seperti yang diucapkan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yawusa wa ya'uka wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad Suwa, Yaghus, Ya'uk dan Nasrah. Kata Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Hadihi asma'u rijalin salihina min qaumi Ini adalah nama lima orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku awha syaitan ila qawmihim aninsibu ila majalisim atikanu yajlisuna fiha ansabah. Eh, ketika lima orang saya tersebut meninggal dunia, kata Abdul bin Abbas, setan datang kepada para pengikut lima orang saya tersebut. Untuk apa? Membisikkan kepada mereka agar murid-murid tersebut, para pengikut tersebut ya, membuat patung-patung, gambar-gambar di tempat mereka berkumpul. Falam tu'bad, namun masih belum disembah. Inilah kelicikan setan. Ya, tidak langsung diturunkan dari tauhid langsung ke syirik tidak. Ya, secara apa? Perlahan-lahan. Ya, biar orang itu tidak terasa jatuh ke dalam kesyirikan. Dibuat orang itu cinta yang berlebihan kepada orang yang saya tersebut. Ketika generasi pertama meninggal dunia, setan datang kepada generasi yang berikutnya mengatakan nenek moyang kalian dahulu ketika ditimpa musibah, paceklik, kemarau panjang, mereka minta-minta kepada orang-orang yang soleh tersebut. Inilah sejarah pertama munculnya kesyirikan di atas muka bumi ini yaitu al-hulu fi salihin, berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang yang soleh. Dan itulah yang Rasul sabdakan iyyakum wal hulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al hulu. Hati-hatilah kalian dari berlebihan. Eh di antaranya dalam mencintai orang soleh. Eh, ya, karena orang-orang umat-umat sebelum kalian itu binasa karena berlebihan dalam mencintai orang yang soleh tersebut. Seperti dalam kisah kaum Nabi Nuh, ketika mereka berlebihan jatuh ke dalam kesyirikan, maka Allah eh, hancurkan, binasakan kaum Nabi Nuh tersebut dengan diutusnya banjir bandang yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Eh maka kata Allah Subhanahu wa taala, karena nasu umat wahida, dulu umat manusia umat yang satu, bertauhid. Eh fa ba'atsallahu nabiyina mubasyirin wa mundzirin. Ketika muncul kesyirikan, barulah Allah mengutus para nabi. Yang pertama, rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Nuh alaihi assalam mubashirin, wa mundirin. Tugas mereka mubashirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira bagi yang bertauhid, mengingatkan manusia, memperingatkan manusia dari api neraka, dari kesyirikan. Ini semua sekali lagi ya dalil tentang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasulnya. Kemudian ada yang perlu kita sampaikan di sini apa? Eh beda antara nabi dan dan rasul. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, ada dua istilah rasul dan nabi. Apa bedanya? Yang pertama, harus kita yakini ada beda makna antara keduanya. Eh, kalau ada orang mengatakan tidak ada bedanya antara nabi dan rasul, ini tidak benar. Karena apa Allah mengatakan tadi, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." dan tidaklah kami mengutus sebelum ke Nabi Muhammad min rasul dari rasul dan dari nabi. Di sini Allah membedakan antara rasul dan dan nabi. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau nabi itu man uhiya ilaihi walam yu'man bitablin. Seseorang yang diberi wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Kalau Rasul man uhiya ilaihi wa umira bitabligh. Ada perasul yang diberi wahyu kemudian diperintah untuk menyampaikan. Namun kata para ulama yang lain ini tidak tepat ya. Karena apa? Karena namanya nabi itu juga tetap diperintahkan untuk apa? Menyampaikan. Eh seperti tadi Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad. Eh di sini mengutus untuk apa? Berdakwah. Apalagi tidak mungkin Allah mengutus eh, atau memberikan wahyu, namun wahyu itu disimpan untuk pribadi Nabi tersebut. Ini tidak apa? Tidak tepat, tidak benar. Apalagi kita ingat sabda Rasul SAW, al ulama warasatul ambia, Para nabi pewaris para atau para ulama pewaris para nabi. Tentunya para ulama diwajibkan menyampaikan, apalagi yang apa? mewariskan apalagi para nabi. Eh maka sekali lagi tidak tepat kalau ada yang mengatakan nabi itu tidak diperintah untuk berdakwah tidak benar. Ya, nabi dan rasul tetap diperintahkan untuk berdakwah. Namun sekarang apa beda antara nabi dan para rasul? yang tepat meskipun sebagian ulama mengatakan karena memang tidak ada nas, tidak ada dalil yang jelas tentang hal ini eh, entah dalam Al-Qur'an dan hadis, maka ulama beristihad. Namun yang lebih tepat pendapat yang mengatakan nabi itu ya diutus dengan syariat nabi-nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Ya, seperti kata Pak ulama, nabi-nabi Bani Israel itu banyak. Namun mereka ini diutus dengan syariatnya Nabi Musa alaihi assalam. Ya. Sekali lagi, kalau nabi itu diutus dengan membawa syariat rasul sebelumnya ada Rasul itu diberi syariat yang baru. Ya. Sekali lagi, ini yang kata sebagian ulama lebih tepat meskipun ya bisa dikatakan tidak 100% ya tepat, namun yang lebih mendekati kebenaran beda antara nabi dan rasul bahwasanya nabi itu diberi syariat ya rasul sebelumnya sedangkan rasul itu diberi syariat yang baru Wallahu taala alam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ada juga eh pendapat ulama yang mengatakan ya nabi itu dari kalangan wanita juga ya. Seperti sebagian mereka ini pendapat sebagian ulama yang kita sampaikan agar antum karena memang sudah tersebar eh, pada waktu-waktu yang lalu eh di sebagian majalah ya agak bingung juga sebagian dari teman-teman kita loh kok ada pendapat yang mengatakan nabi itu dari golongan perempuan atau wanita kita katakan iya itu ada pendapat makanya kalau antum cari pendapat ada saja ya makanya pak ulama mengatakan mantatab barukhos tazandakah siapa yang mencari-cari keringanan dari pendapat ulama dia itu zindik ya ini ada memang eh sebagian orang ya ketika dia sudah berbuat meskipun sebetulnya salah namun apa dia berusaha cari pendapat ulama ya yang cocok dengan apa hawa nafsunya bukan untuk mencari kebenaran namun untuk mencari pembenaran ini juga apa ya sekali lagi tipe dari manusia seperti ini banyak ya apalagi dengan dunia eh, medsos sekarang ini eh, ketika ada sebagian yang mengkritik kemudian cari pendapat yang apa cocok dengan dia disebarkan eh, kemudian tarung di medsos padahal ya termasuk hal-hal yang tidak selayaknya ya debat kusir dan sebagainya kalau antum sekali lagi cari pendapat yang aneh-aneh itu banyak apalagi dalam masalah fikih namun seorang muslim wa maka nali mukmin wala mukminatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul min amrihim min amrihim eh tidak sepatutnya bagi orang mukmin mukminah apabila Allah sudah memutuskan suatu perkara untuk dia mencari apa? pendapat-pendapat pilihan yang lain. Pendapatnya hanya kalau Allah wa kalau Rasulullah sallam dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi harus banyak kita renungkan. Eh, karena apalagi dunia medsos sekarang ini eh, banyak fitnah, banyak eh, hal-hal yang selayaknya tidak kita ikut campur di dalamnya. Eh, ya, sekali lagi apalagi banyaknya para provokator, banyaknya orang-orang munafikun atau yang menjadi orang munafikin. Eh, maka sekali lagi harus kita eh, menyadari fakta di dunia media sosial sekarang ini yang terkadang dijadikan ajang untuk debat kusir dan sebagainya yang tidak selayaknya untuk kita eh, ikut-ikutan min husni islami mar'i tarku malayani di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak apa bermanfaat. Eh, katanya berbau agama, namun itu sebetulnya hanyalah eh, kedok saja untuk menutupi eh, kerusakan, kebobrokan dalam akidah ataupun dalam manhajnya. Eh, kita kembali lagi kepada pembahasan tadi, bahwasanya para nabi, ya itu yang benar hanya dari golongan laki-laki saja ya dari kalangan mindakar eh bukan dari min unsa dari wanita. Meskipun sebagai ulama ada yang berpendapat ada dari wanita, di antaranya Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hazm, demikian juga Imam uh, eh, Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala rahimahullah taala. Ya kita hormati ulama-ulama tersebut, mereka adalah ulama-ulama ahli sunnah akan tapi ya kalau Allah wa qala Rasul firman Allah sabda Rasul itu yang lebih apa kita pegang dan Allah telah mengatakan dalam ya sebuah ayat surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Ya, jelas ya kata Imam As-Sa'di ya, dalam tafsirnya dan juga Imam Asy-Syanqiti ya ulama-ulama tafsir kontemporer sekarang ini beliau atau mereka-mereka mengatakan min hadil ayat yufhamu annal anbiya minar rijal Ya Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Nabi Muhammad illa rijalan kecuali laki-laki ya rijalan nuhi ilaihim dan kami berikan apa wahyu kepada mereka ya sekali lagi kata para ulama tafsir yang lain ya, sekali lagi pendapat yang mengatakan ada nabi dari kalangan wanita itu sedikit sekali ya dan itu sekali lagi bertentangan dengan ayat tadi kemudian ya dari segi fakta di lapangan Eh bisa kita bayangkan seandainya ada nabi dari wanita kemudian lagi melahirkan bagaimana berdakwah putus dakwah lagi haid lagi hamil ya sebagainya Ber, ya sangat amat ya tidak tepat sama sekali eh bagaimana juga dia berdakwah mendakwai kaum laki-laki ya apalagi dia memimpin peperangan naudzubillah min dalik ya bagaimana kalau dia punya suami misalnya ya suaminya apa di bawah dia karena dia sebagai seorang nah intinya pendapat yang mengatakan nabi dari kalangan wanita itu tidak tidak benar. Meskipun sekali lagi ada pendapat ulama yang seperti itu. Pendapat ulama ya sekali lagi sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khad min qawli wa yutlaq ila Rasul sallallahu setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulamanya kita hormati, pendapat yang salah kita tinggalkan. Itu sikap Ahlussunnah wal jamaah. Selalu pertengahan, menghormati para ulama namun tidak taklid kepada para ulama, tidak membenarkan, tidak mengatakan ulama itu maksum. Namun pertengahan, yang benar diterima, namun yang salah ditinggalkan tetap menghormati ulama tersebut. Sebagaimana tadi Imam Qurtubi, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Ibn Hazm rahimahullah taala mereka ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah cuma tetap namanya ulama manusia biasa tidak semua ucapannya benar maka sekali lagi awas dengan apa? Ya tazandok tadi, yaitu kezindikan, yaitu cari-cari pendapat-pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita untuk kita apa? membenarkan perbuatan kita yang salah. Ya sekali lagi, mantata tadabar rukhas Ya, barang siapa mencari keringan-keringanan, maka dia ya seperti orang zindik, seperti orang munafik. naudzubillah min dalik. Ini kandungan iman kepada Rasul yang pertama mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dahulu telah mengutus para rasul-rasulnya. Kemudian yang kedua, kandungan iman kepada para rasul yaitu mengimani nama-nama para rasul tersebut secara global maupun terperinci. Ini sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu bahwasanya Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Nama malaikat tidak terbatas dengan bilangan. Nama kitab-kitab Allah tidak terbatas dengan bilangan. Sama dengan para rasul. Tidak semua rasul kita ketahui nama-nama mereka. Karena apa? Allah mengatakan rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naksusum alaik. Rasul-rasul ada sebagian mereka yang kami kisahkan kepada kalian dan sebagian lain-lain tidak kami kisahkan kepada kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah hanya menyebutkan sebagian ya kisah para nabi, nama-nama para nabi dan rasul tersebut. Tidak sekali lagi, tidak semuanya Allah sebutkan. Maka sekali lagi kita imani secara global. Dalam artian kita imani ada rasul-rasul yang Allah tidak kisah tidak dikisahkan dalam Al-Qur'an dan hadis, kita meyakini mereka punya nama-nama namun kita tidak mengetahuinya wallahu alam tentang nama-nama mereka tersebut. Adapun yang Allah dan Rasulnya sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih tentang nama-nama mereka maka kita imani secara apa? terperinci. Di dalam Al-Qur'an ada 25 nama para nabi dan para para rasul ya. Sebagian ulama mengatakan ada 25 nama nabi dan para rasul ini sekali lagi sebagian. Eh, sebagaimana nama Allah ada 99, itu sebagian, tidak apa? keseluruhan, tidak semuanya. Kalau mungkin antum mau lihat eh dalam surat Al-An'am, eh, surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Al-An'am 83 sampai 86 itu disebutkan ada 18 nama nabi eh secara eh runtut eh secara berurutan meskipun bukan berurutan secara zaman namun nama-nama mereka disebutkan dalam 8 eh, 18 nama para nabi disebutkan dalam 4 ayat ya kalau kita mau sebutkan wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi ya nama ibrahim narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabana lahu ishaqa wa yaqub ya kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyati Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Eh sudah apa? 10. Wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismaila wa Yasa'a wa Yunusa wa Luta. Ya. Dalam empat ayat ini Allah sebutkan 18 nama nabi. Adapun yang lain eh, seperti Nabi Adam dalam ayat-ayat yang lainnya. Eh, demikian pula Nabi Nabi Saleh, Nabi Syuaib ya dan lainnya Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Ini kita imani secara apa? Secara terperinci ya sebagaimana nama malaikat yang Allah sebutkan nama-nama mereka kita imani secara terperinci adapun yang tidak Allah sebutkan kita imani secara global ada malaikat ada para rasul yang tidak kita ketahui nama-nama mereka tersebut kemudian poin yang berikutnya kandungan iman kepada para rasul yang ketiga yaitu membenarkan semua kabar berita para rasul-rasul tersebut Tentunya sebagaimana kita mengimani ayat Alkitab semuanya telah terhapus dengan kabar berita yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam. Semuanya kita timbang dengan apa? Ya kabar berita yang dibawakan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Apalagi kita tidak tahu lagi mana yang benar dari kabar berita kitab-kitab ya sebelum Rasulullah Alaihi Wasallam sebelum Al Quran Karim eh, kita imani apa yang disabdakan Rasul SAW dari kabar berita tersebut dan ini merupakan salah satu bagian iman kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ketika kita mengikrarkan ashadu anna Muhammad dan ya Rasulullah konsekuensinya kata pak ulama tasdiquhu fima akhbar membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam entah yang ya masuk akal atau tidak, maka wajib untuk kita imani. Akal kita tundukkan dengan semua yang disabdakan Rasulullah alaihi wasallam. Kata pak ulama, ya, akal dan rasul ya, itu ibaratnya seperti mata dengan cahaya. Manusia diberikan apa? Panca indera, ya, berupa mata. Namun apalah artinya mata kalau lampu apa? Dimatikan. Ya. Coba semua dimatikan lampunya. Apa manfaat mata? Bisa melihat? Tidak. Demikian pula akal. Ya, akal berguna, namun tidak apa? Ya, tidak akan bisa ya bermanfaat banyak tanpa mengikuti tuntunan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sudah kita sampaikan ahlu sunnah dalam masalah akal itu pertengahan. Bukan seperti kelompok liberal, kelompok mu'tazila yang menuhankan akal. Semuanya apa? Diukur dengan akal. Eh padahal akal itu terbatas sebagaimana mata, telinga, ya semua anggota badan kita terbatas. Ya, mata kita meskipun sangat amat sehat misalnya, tidak akan mungkin bisa menembus dinding tersebut. Ya, tidak akan mungkin bisa apa? Melihat segala-galanya. Demikian pula telinga kita, sesehat apapun telinga kita tidak akan mungkin bisa mendengar yang jaraknya satu kilo. Ada yang bisa mendengar satu kilo sana, yang dari pasatum sana misalnya. Tidak akan mungkin. Ya, ya, mustahil. Akal juga demikian. Tidak mungkin akal apa? Bisa menimbang segala-galanya. Makanya Allah utus Rasul untuk apa? Ya, memaksimalkan akal tersebut dalam artian akal itu untuk mendukung wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cahaya itu untuk mendukung apa? Mata ya yang Allah berikan kepada kita. Ini sekali lagi tidak boleh kita menuhankan akal. Oh, ini kabar berita eh enggak sesuai dengan akal. Oh, enggak masuk akal dan sebagainya. Ya, makanya ilmu kalam itu sangat amat tercela. Ilmu kalam atau ilmu filsafat itu Allah eh dan Rasulnya dan juga para sahabat celah. Karena apa? ya menggunakan akal untuk melawan wahyu Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wahai orang beriman jangan kalian mendahulukan apapun ucapan siapapun pendapat siapapun akal siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam Eh, maka tugas kita membenarkan semua kabar berita yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam entah tentang kejadian yang telah berlalu ya entah yang berkaitan yang akan datang ya tentang misalnya turunnya Nabi Isa alaihissalam tentang keluarnya Yajud wa Majud tentang keluarnya Dajjal ya tentang sabda Rasul SAW kalau ada seekor lalat masuk misalnya ke ya bejana ke gelas misalnya ya jangan ya apa namanya dibuang namun apa celupkan sekalian lalat tersebut karena satu sayapnya ada eh penyakit, ada racun, satunya ada apa? Ada obatnya, penawarnya. Ini kita wajib membenarkan. Rasul berkata bukan dari akal beliau, namun wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, demikian pula ketika Allah mengatakan ya bal yadahu mabsutatan, tangan Allah terbentang. Wajib kita mengimani, jangan mengatakan, wah nggak masuk akal Allah punya tangan. Naudzubillah min dalik. Aantum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mungkin bahasa sininya geladap orang seperti itu. Karena apa? Allah mengatakan Allah punya kedua tangan. Dia mengatakan tidak. Naudzubillah min dalik. Ya, Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa sulusul alail al-akhir Rob kami, Rob kita turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ya, mereka mengatakan, oh bukan eh, ya Allah yang turun nggak masuk akal kalau Allah turun. Eh, ya, ini adalah apa? Gelajap orang seperti ini. Karena apa? Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya, antum a'lamu ambillah. Allah Rasul saya salam. ya kabar berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya wajib kita membenarkannya. Ini sebagai konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Intinya sekali lagi, akal kita terbatas, wahyu Allah ya itu pasti pasti benar. Akal kita bisa salah, namun wahyu Allah pasti benar. Al-haqqu min Kebenaran dari Allah dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh wajib kita membenarkan sekali lagi semua kabar berita dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kabar berita dari manusia bisa salah bisa apa? Bisa benar. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka apa? Cross ya Rasul mengatakan kafa bil mar'i kadiban au isman an yuhaddisa bi kulli ma sami cukup orang itu dikatakan berdusta, berdosa kalau dia menyebarkan semua kabar berita yang dia apa? Dia dengar ya dari koran, dari TV dan sebagainya semua langsung dikabarkan ini dia semuanya benar maka jaga lisan kita jangan apa ya menyebarkan ya mengabarkan semua yang kita dengar dari manusia. Yang kita sebarkan dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Namun dari manusia tidak semuanya apa? Benar. Perlu kita cross check, kita tabayun, kita apa? teliti kembali. Apalagi juga zaman sekarang ya banyak manusia-manusia yang eh, ya tidak bisa menahan lisannya untuk berdusta, memberikan kabar yang bohong dan sebagainya, maka wajib untuk kita cross krosek untuk kita teliti kembali. Adapun kabar Allah Rasulnya pasti benar. Kemudian yang keempat, di antara makna iman kepada para rasul yaitu berpegang teguh eh, menjalankan syariat para rasul-rasul tersebut. Ini sebagaimana iman kepada para eh, kepada kitab eh, semua hukum-hukum syariat sebelum Nabi kita telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan la nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi sepeninggal Ar-Rasul sallallahu La Ahmad Musaddiq ya wala ya Muslim Al-Kazzab ya wala siapa namanya ah, Ahmadiyah ya Mirza Ghulam Ahmad dan sebagainya la nabiyya ba'dahu ya rasul terakhir Nabi Muhammad SAW ya Rasul SAW mengatakan laukana Musa hayyan lama wasi'au illa itibai seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang tidak boleh dia mengikuti ajaran siapapun kecuali ajaranku kata Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Eh, makanya Ulama sepakat mengatakan barang siapa yang meyakini ada seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana keluarnya Khidir dari Nabi Musa atau dari syariat Nabi Musa maka orang itu murtad dari al-Islam. Eh, karena sekali lagi setelah diusir Nabi Muhammad tidak ada ajaran yang hak kecuali ajaran beliau kewajiban umat manusia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Eh, bahkan jin pun diwajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, tidak ada alasan orang itu eh, keluar dari syariat Nabi Muhammad. Entah mengatakan sudah tingkat makrifat eh, atau apalah namanya itu semuanya hanyalah tipuan iblis. Itu hanya sekedar pembodohan kepada umatnya. Malas untuk apa? Mengikuti Nabi Muhammad ya namun alasannya apa tingkat makrifat naudzubillah min dalik ya sekali lagi ini adalah ajaran ah, yang sesat dan ulama sepakat menfonis orang seperti itu sudah bisa murtad dari Islam. Karena apa? Ya, Nabi Muhammad telah mengatakan karena Yubu Isa ila kami khasatan wa bu ila nasi jami'an. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, namun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Tidak ada apa pengecualian. Entah darah pink, darah hijau, darah sebagainya wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan dia keluarga Nabi Muhammad yang lainnya selama dia menjadi umat Nabi Muhammad wajib untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dispensasi, tidak ada ya pengecualian ya bagi manusia yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW kecuali hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul mengatakan, "Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi adun min hadil umma yahudiyan aw nasraniyan summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa kuahi tangannya, tidaklah seorang umat ini eh baik Yahudi atau Nasrani kemudian dia mati setelah mendengarkan aku diutus ya kecuali dia apa termasuk penghuni api neraka Nabi Muhammad sekali lagi ah, nabi terakhir, rasul terakhir, maka kewajiban semua umat manusia bahkan jin pun wajib untuk apa mengikuti ajaran turunan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ajaran yang utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lain yaitu at-tauhid. Eh, seperti yang sudah kita sampaikan, ini di antara tugas para ambiyah warusul. Apa tugas para ambiyah warusul? Apa hikmah jurusnya para ambiya wa rasul? Yang paling utama mendakwahkan kepada umat manusia atau hid? Ya, sepakat seluruh umat atau seluruh para nabi mengatakan ya kaum ibudullah malakum min ilahin ghairu Eh, seperti Allah firmankan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, "Ya qaumi ibudullah, wa kaumku sembahlah Allah saja." malakum min ilahin ghairu. Tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ila adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum Ad, Nabi Hud. Beliau mengatakan, "Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah." Ya berdoalah hanya kepada Allah, istighosalah hanya kepada Allah. Ya bernadarlah ya dengan menyebut nama Allah untuk Allah. Ya serahkan semuanya kepada Allah. Itu seruan para nabi dan para rasul. Wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sepakat. Eh sekali lagi para rasul untuk menfokuskan memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah ifradullah bil ibadah mengesahkan dalam dalam ibadah Eh, maka setiap dakwah sekali lagi ini sebuah kaidah, setiap dakwah, setiap dai yang tidak memprioritaskan dakwanya kepada tauhid, bahkan mungkin mencela, meremehkan tauhid, maka dia di atas kesesatan yang nyata karena jelas-jelas menyelisihi ijma para rasul yang memprioritaskan dakwah kepada tauhid Rasul sallallahu di kota Mekah dakwah utamanya kulu la tuflihu beribadah hanya kepada Allah semata. Karena memang ini berbahaya sekali. Apalah gunanya akhlak? Apalah gunanya ya rumah tangga? yang katanya mereka sakinah mawaddah warahmah namun tidak ada atau head Nah, ya, makanya yang dipondasi dulu oleh para rasul adalah at-tauhid. Karena tidak akan mungkin bermanfaat ibadah, akhlak dan sebagainya tanpa at-tauhid. Sebagaimana salat tidak bermanfaat tanpa al wudhu Maka kewajiban kita sekali lagi wajib untuk memprioritaskan dakwah kepada tauhid yaitu ifradullah beribadah ibadah beribadah hanya kepada Allah semata apalagi di zaman yang penuh dengan kesyirikan banyak manusia sudah berpaling daripada tauhid eh banyak orang yang memusuhi tauhid mengatakan ini ajaran yang ekstrim dan sebagainya maka ini adalah sunnatullah eh para nabi dan para rasul ketika berdakwah tauhid dikitukan, eh, ya eh, diusir dicela ya eh, dicaci maki eh bahkan ada yang dibunuh sunnatullah eh, ya eh, namun wajib kita yakini wal akibatul mutakin Akibat yang baik pasti bagi orang yang bertakwa, pasti bendera tauhid akan berkibar. Waladhi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulli walau kalal kafirun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada meskipun orang kafir itu membencinya. Sekali lagi, ada proses, ada sunatullah, maka wajib untuk kita fasbir kama sabarul azmi minar rusul bersabar dalam mendakwakan dakwah para nabi dan para rasul yaitu dakwah dakwatu akidah dakwatu at-tauhid ya eh, sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu di antara kesesatan kelompok filsafat yaitu mereka mengatakan bahwasanya nabi itu bisa bah ya bisa dari semua orang ya setiap orang bisa ya mengajukan diri jadi apa nabi ini pendapatnya kelompok filsafat yang ya ekstrim yang mengatakan bahwasanya seseorang bisa menjadi nabi atau rasul kalau dia punya tiga kekuatan kekuatan eh, kecerdasan akal kece, eh, kekuatan khayal dan kekuatan eh, pengaruh Ya, makanya sudah kita sampaikan pada iman kepada para malaikat, mereka mengatakan kalau kelompok filsafat yang eh, mereka kata ulama telah kafir, mereka mengatakan malaikat itu khayalan, eh, tidak eh, hakikat, tidak hakiki. Itu adalah khayalannya para nabi. Sebenarnya mereka nggak ada. Eh, itu nabi saja yang membuat apa cita-cita mereka. Tidak ada hakikatnya. Itu sekedar apa? Mem, eh, sini ya, kalau orang Surabaya bujui arek cilik, ya tujuannya apa? ya demi maslahat mereka juga ya dibohongi agar apa mereka mau beribadah, mereka mau melaksanakan kita Eh karena ada malaikat yang mencatat, ada malaikat eh, Malik menjaga api neraka. Padahal semua itu tidak ada kata kelompok filsafat. Ya, adapun al-sunnah mengatakan bahwasanya an-nubuwah kenabian itu istifaun minallah. Eh bahwasanya kenabian, kerasulan itu adalah apa? bagian dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih, yang berat memilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih malaikat dan manusia ya Rasul sebagai utusan-utusannya. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berselisih, yang menyelisih akidah-akidah eh, kelompok filsafat yang sesat. Sudah. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kali hada. Wa akhiru da'wana alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com